Lulusan saya hanya SMA, sedangkan istri saya adalah dosen di salah satu kampus swasta, lulusan S2 dan sekarang sedang kuliah S3. Dalam perkara diskusi apapun, istri saya jarang sekali mengalah, bahkan sampai bernada tinggi dan marah setiap kali saya memberi nasihat yang baik. Bagaimana sikap saya seharusnya? Terkadang kalau tidak sabar, ada rasa ingin menceraikannya, tapi itu saya urungkan niatnya karena demi lima anak yang eh, saya dengannya. Demikian. Insyaallah. Barakallahu fikum Yang pertama, itulah resiko pilihan kita. Suruh siapa kawin sama dia? Kan pilihan berarti kita ini. Kita lulus SMA dapat S2 sebenarnya lebih tinggi SMA cuman. Kalau dihitung dari SD, SD S1, SMP S2, dia sudah S3. Tapi nggak melihat kepada itulah menikah jamaah. Tapi itu resiko jamaah. Ketika kita melamar seorang wanita dengan pendidikan tinggi, biasanya dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Itu resiko kita. Kecuali yang tadi yang kita udah bahas tuh, kalau kita menikahin dia karena agamanya kalau kita karena agamanya akan seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah lebih kaya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia yang mendukung semua yang dibutuhkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi apa pernah Khadijah merasa di atas Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Maka kita melihat mungkin kesalahan anak. Ya udah, yang ada dilakoni. Sabar. Doa. Ya mau diapakan sekarang jemaah? Kadang-kala ada yang bertanya, itu ada pernah yang bertanya, Masya Allah. Ada ibu yang bertanya, dia punya masalah keluarga, dia ngomong, Ustadz tolong solusinya bukan sabar. dia mau solusi apa gitu loh. Sabar ini gak pernah marah jamaah. Kita minta tolong sama dia. Dan Allah mengatakan, Wasta'inu bisabri wassalah. Kau kalau mau minta tolong tuh minta tolong dengan bersabar dan sholat. Maka tuh suami mungkin sudah bersabar, sholatnya belum kenceng. Kencengin sholatnya. Ngasih tahu istri yang punya uh, apa namanya dia? Punya derajat lebih tinggi S2 atau nanti S3. Ya kalau manggil dipanggil. Uh, Ibu dokter boleh saya makan sekarang? <laughs> Gimana makannya ibu dokter? <laughs> akhirnya ruwet rumah tangga itu tapi ya itu resiko jemaah resiko kita hadapin dan antum bersabar Allah itu yang membolak balikkan hati Allah bisa menjadikan istri kita taat dan tunduk kepada kita dan mungkin sebagian istri itu ya karena faktor agama tadi dia nggak ngerti tugas dia sebagai seorang istri ada wallahu alam dan jangan mudah-mudah menceraikan insya Allah bisa diperbaiki Bismillah.